Ini dalam rangka penyebaran tentang hadis, keutamaan hadis agar kita semua mencintai hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya menghidupkan hadis insyaallah taala. Bagi siapa di antara kita yang bertakwa kepada Allah dan baik niatnya. Dan menyampaikan dari Rasulullah SAW merupakan rahmat yang setiap mukmin akan berpegang dengannya. Karena yang akan dipegang dijadikan dasar oleh setiap mukmin adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis tidak disebarkan, maka tidak ada yang tahu. Berkata Imam Al-Auza'i dari tabi'ut tabi'in, "Idza zaharat al-bid'ah falam yunkirha ahlul 'ilm, sarat sunnatun sunnatan." Apabila bid'ah telah tersebar, telah nampak maka tidak ada ahlul ilm ahli ilmu tidak mengingkarinya maka jadilah bid'ah itu sebagai sunnah idza zaharatil bid'ah falam yunkirha ahlul ilm sarat sunnatan kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kabar gembira bagi beli, dari beliau kepada semua ahlul hadis dan para pelajarnya dan orang yang menyampaikan hadis dengan benar nadallahu ra'an sami'a minna hadithan fahfidhahu hatta yuballighahu kama sami'ahu al hadis Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar dari kami hadis lalu dia menghafalnya kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar Nabdalallah doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk para ahli hadis dan pelajar hadis Nabdalallahu ra'a sami'a minna hadithan baru lewat satu hadis hadis ini saya pernah mencatatnya di sebagian kitab saya saya kumpulkan dan mencapai derajat mutawatir diriwayatkan oleh banyak para sahabat sabda Nabi نذر الله نذر الله امرا سمع منا حديثا فحمده حتى يبلغه كما سمعه بركات سفيان بن عيينة ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه سفيان بن عيينة شيخ guru dari Al-Imam Al-Syafi'i mengatakan tidak seorang pun talibul melainkan di wajahnya terdapat cahaya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan, fabadzabahu Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Taifah al mansura Hadis-hadis yang berderajat mutawatir. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khazalahum hatta taqum as-sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada segolongan Taifah. Taifah itu sekurang-kurangnya satu orang. Taifah. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang mendapat pertolongan Allah, yang ditolong terus-menerus oleh Allah tidak mendorongkan mereka orang yang menghinakan atau merendahkan mereka dan itu berlangsung terus sampai hari kiamat mereka tegak di atas kebenaran Fadl bin Ziyad berkata Saya pernah mendengar Ahmad bin Hanbal Lalu disebutkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Faqala maka beliau mengatakan in lam yakunu ashabul hadis fala adri man hum. Jika mereka ini bukan ahli hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka ini. Yani Imam Ahmad menafsirkan ta'ifah mansurah adalah ashabul hadis. أهل الحديث berkata Ahmad bin Sinan dan dia menyebutkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq berkata Ahmad bin Sinan hum ahlul ilm wa ashabul athar mereka adalah ahli ilmu dan ahli hadis berkata Ali bin Madini guru besarnya Imam Al-Bukhari tentang hadis Taifah Mansura hum ashabul hadis mereka adalah ashabul hadis ahlul hadis berkata Imam Al-Bukhari setelah membawakan riwayat la tazalu ta'ifa min ummati قال فقال البخاري فك البخاري bukhari mengatakan yakni ashabul hadis اهل ahlul hadis Ittifak para ulama mengatakan ashabul hadis. Kenapa ashabul hadis? Karena ashabul hadis tidak ada madhab mereka kecuali madhab Rasulullah SAW. Tidak ada yang mereka katakan kecuali kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mereka baca setiap saat kecuali berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mereka kumpulkan dan mereka catat kemudian kumpulkan kecuali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat khususnya di akhirat dan mereka adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basah lidah mereka karena berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama menafsirkan hum ashabul hadis. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan kalau yang dimaksud ini bukan ahli hadis, saya nggak tahu lagi siapa mereka itu. Karena ahlul hadis menghidupkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mana hadis yang sah dan yang tidak sah menjelaskan tentang makna dari hadis tersebut membela nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa karena itu tidak ada yang mencintainya kecuali ahlu sunnah dan tidak ada yang membencinya kecuali ahlul bidah untuk membedakan mana ahli bidah dan mana ahli sunnah kecintaan dan kebencian kepada ahlul hadis sehingga Imam Ahmad pernah diberitahukan di sana di Mekah si fulan mengatakan bahwa ahli hadis itu kaum musuh, kaum yang buruk. Maka Imam Ahmad